Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita masih membahas tentang hadis syafa'ah. Yaitu hadis yang panjang yang Alhamdulillah sudah kita baca. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar mereka dalam keadaan kesusahan dan dalam keadaan beban yang sangat berat. Maka mereka saling berkata, hendaknya kita meminta kepada beberapa orang yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untuk kita. Maka mereka mendatangi para anbiya dari Nabi Adam dan seterusnya. Tetapi kebanyakan para anbiya menolaknya dan menyatakan nafsi nafsi diriku diriku fa inna innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat wa lam yaghdab ba'dahu qat bahwa Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Berarti puncaknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para anbiya bainal khauf wal khajal. Antara rasa khawatir, rasa takut dan rasa malu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau menjawab, "Ana laha." Akulah orangnya. Kemudian beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus memuji Allah dengan puji-pujian sehingga beliau memuji Allah dengan apa yang diilhamkan saat itu. Sampai Allah menyatakan kepadanya ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam angkatlah kepalamu. Mintalah, akan aku beri. Dan berikanlah syafaat, akan aku berikan syafaat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ummati, ummati. Ila akhiril hadis. Ikhwan fiddina azakumullah. Tentunya hadis ini sebagai dalil yang sangat kokoh, kuat. Yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam ashabus sunan dan lain-lainnya. Jelas hadis yang sahih bahkan mutawatir. Maka tidak ada yang mengingkari keberadaan syafaat kecuali orang-orang yang mengingkari hadis, mengingkari sunnah, mengingkari dalil-dalil. Syekh Rabi Hafizahullah menyatakan setelah membawakan hadis ini, fahaulail anbiya kullun minhum ya'tadhir. Kita lihat, kita perhatikan dalam hadis ini bahwa para nabi semua mereka meminta uzur. Tidak mampu dan tidak mau untuk menyampaikan syafaat tadi dan berkata inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa yadhkur khati'atahu dan kebanyakan mereka menyebutkan imma kesalahannya atau sesuatu yang mirip kesalahan padahal bukan kesalahan Wa yastahyi min rabbih an yashfa. Mereka malu kepada Rabbnya untuk menyampaikan syafaat kepada Rabbnya karena ada sesuatu yang mereka anggap sebagai kesalahan. Lianna ba'dahum waqa'a fil khata. Karena sebagian para nabi terjatuh dalam kesalahan tentunya kesalahan yang sudah taubat daripadanya sebagaimana Nabi Adam alaihi salam yang memakan buah khuldi padahal dia sudah bertaubat kepada Allah sudah menyatakan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin demikian pula nabi yang lainnya tetapi kebanyakan mereka malu kepada Allah atas perkara-perkara yang dianggap sebagai kesalahan padahal bukan kesalahan Wa ba'duhum waqa'a fi shibhil khata. Kata Syekh hafizahullah, sebagian mereka terjatuh pada perkara yang mirip kesalahan. Wa in kanu qad kharaju min hadzal khata. Padahal mereka sudah terlepas dan terbebas dari kesalahan atau yang mirip kesalahan tersebut. Bitaubatin la nadhira laha. Dengan taubat yang tiada bandingnya. Seperti taubatnya Adam alaihi salam tadi Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walakin al haya tetapi rasa malu yang ada pada mereka yulahiquhum hatta fil akhirah. Rasa malu yang ada pada mereka terus ada pada mereka sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkara yang bukan kesalahan tetapi karena mereka khawatir itu kesalahan, mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina, maka semestinya kita nastahi min Allah, kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallah la yartakib al-ma'asi wal jara'im wa zulm illa man qalla haya'uhu wa udim. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, demi Allah, tidaklah kita atau di antara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa-dosa atau kedoliman-kedoliman kecuali orang yang tidak punya rasa malu. Qalla haya'uhu al-udima imma rasa malunya sangat kecil atau lemah a'udima atau tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dia berbuat dosa dalam keadaan dia berpijak di bumi bumi Allah Pernaungkan langit-langit Allah. Dalam keadaan memakan rizki, rizki dari Allah. Dengan badan, anggota badan, penglihatan dan pendengaran yang juga dari Allah. Tetapi dipakai semua itu untuk bermaksiat kepada Allah. Apa dia tidak malu? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fal amrun azim. Rasa malu adalah perkara besar yang seharusnya ada pada setiap mukmin dan mukminah. Harusnya ada pada setiap muslim dan muslimah. Rasa malulah yang menghalangi seseorang mukmin untuk berbuat dosa, berbuat kejelekan, berbuat perkara-perkara yang jelek. Wa min fawaidihil jalilah di antara faedah rasa malu yang ada pada setiap mukmin annaka rubbama tahummu bil ma'siyati fatadhhab wa tamshi ilaiha. Bisa jadi engkau menginginkan maksiat, ingin melakukan satu dosa. Engkau pergi, berjalan, ingin berbuat dosa. Tetapi engkau ingat dan berkata dalam hatimu, Inna Rabbi yarani wa yasma'uni. Sesungguhnya Rabbku melihat aku sekarang ini Sesungguhnya aku dilihat oleh Allah dan Robku mendengar ucapanku. fatahjal Kemudian dia malu. Tidak jadi berbuat dosa. Mengurungkan niatnya. Watakhafu fi nafsil waqt. Dan ada rasa takut pula pada waktu yang sama. Rasa malu dan rasa takut. Fayadfa'u kadhalikal haya wal khawf ilal ihjam. Maka rasa malu tadi rasa takut kepada Allah tadi akan menghalangi dia untuk perbuat dosa. Fal haya'u radi'un, azimun. Maka yang namanya rasa malu adalah penghalang untuk seseorang berbuat dosa. Maka Nabi pernah berkata, lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau memang kau tidak malu, berbuatlah semaumu. Kalau kau tidak malu, berbuatlah semaumu. Ini bukan menyuruh, tapi menunjukkan berarti engkau memang sudah kurang atau tidak punya iman. Karena iman mesti ada di dalamnya rasa malu. Iman memiliki bid'un. Wasituna syu'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang 60 sekian cabang. Dan diantaranya yang paling tingginya la ilaha illallah yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Wal haya'u minal iman. Sedangkan rasa malu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Lihatlah para anbiya alaihi wassalam. Mereka dalam keadaan tidak berbuat salah tetapi khawatir. Apa yang mereka lakukan dianggap sebagai kesalahan. Sehingga malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka memang berbuat salah tapi sudah bertaubat dengan taubat an-nasuha. Dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dengan taubat yang sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi toh masih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya al-haya, rasa malu radi'un azim. Wawazi'un azim. Penghalang seseorang untuk berbuat dosa Benteng seseorang untuk berbuat maksiat. Al haya wal khawf ma'al imani sadiq. Rasa malu dan rasa takut adalah dua perkara yang selalu mengiringi keimanan yang jujur. Di mana seseorang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah, pasti memiliki rasa malu kepada Allah dan pasti memiliki rasa takut kepada Allah taala. Falaina an nuqawwi imanana maka atas kita untuk memperkuat keimanan kita wa an nughazzil haya'a bidirasati sirril anbiya dan agar kita memupuk rasa malu ini agar semakin kuat semakin kuat bidirasati sirril anbiya dengan mempelajari sirah para nabi dengan mempelajari perjalanan riwayat hidup para anbiya alaihi wassalam wa minha hadal hadith di antaranya hadis ini Hadis syafaat ini kita melihat bagaimana para anbiya memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Mereka sudah bertaubat dan sudah minta ampun pada Allah dan sudah diterima. Tetapi masih memiliki rasa malu. Bahkan sebagian mereka bukan terjatuh dalam kesalahan. Tetapi mereka juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya yastahuna an yashfa'u fi al yaum. Para nabi malu kepada Allah untuk memintakan syafaat kepada Allah. Dan masing-masing mereka berkata, diriku, diriku. Aku pernah berbuat salah, aku berbuat keliru. Diriku, diriku. Aku takut kepada Allah, aku malu kepada Allah. Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Ikhwani fiddin azakumullah fahadha nabi, nabiullah Adam. Lihatlah Nabiullah Adam yastahi an yashfa' Beliau malu untuk memintakan syafaat. Nahahullah an ya'kul minasyajarah. Allah telah melarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Fakhada'ahu syaitan. Ternyata ditipu oleh syaitan. wakasamahu billah. Bahkan syaitan bersumpah dengan nama Allah. Innahu laminan nasihin. Bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya sebagai penasehat yang baik. Wa inaha syajaratul khuldi dan setan tadi menamakan pohon tadi dan buahnya sebagai buah kekekalan dan pohon kekekalan. Ini kedustaan dari syaitan dan bersumpah dengan nama Allah. Maka Adam tertipu dengan syaitan, iblis. Fakada'ahu wa akala minha wa taba. Dia memakannya, kemudian dia bertaubat, kemudian menyesal. Qala Allah anhu wa an Allah berfirman tentangnya dan tentang istrinya Hawa. Qala keduanya berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Keduanya berkata, "Wahai Rabb kami, kami telah membolimi diri-diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan jadi orang-orang yang rugi." Fataballahu alaihima. Maka Allah pun mengampuni keduanya. Wa ma'a dzalika ya'ti yaumul qiyamah mustahiyan. Bersama dengan itu, beliau tetap malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tadir 'ani syafa'ah. Beliau menolak minta uzur, jangan aku. Aku malu. Aku pernah berbuat salah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berapa kesalahan yang kita lakukan? Adam terjatuh dalam satu kesalahan. Tapi rasa malu beliau alaihi salam sampai hari kiamat. Berapa dosa yang kita lakukan? Berapa kemaksiatan yang kita jatuh di dalamnya? Apakah kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fidina azakumullah muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Wa Nuh alaihi salam juga berkata, aku pernah berdoa untuk menghabiskan seluruh orang-orang kafir. Dan aku menyesal, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Apakah sebuah kesalahan? Sesungguhnya bukan sebagai kesalahan. Tetapi i'tabara dalika khati'ah. Beliau Nuh alaihi salam menganggap itu sebagai kesalahan da'ala qaumihil kuffar. Beliau mendoakan terhadap kaumnya dengan kejelekan dan menyatakan la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabb kami, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Yang dibinasakan semuanya. Dan Allah kabulkan. Allah tenggelamkan mereka dengan air bah. Dengan banjir yang besar. Air keluar dari langit sebagai hujan yang deras dan keluar dari bumi sehingga menenggelamkan mereka seluruhnya kecuali yang ada di atas perahu. Ikhwan ibn Allah sehingga jangan terkejut, jangan kaget. Kalau di atas-atas gunung ternyata ada kerang-kerang yang harusnya ada di lautan. Mengapa demikian? Karena pernah tenggelam dulunya. Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Hingga mereka diselamatkan yaitu orang-orang beriman saja yang bersama Nabi Nuh di atas perahunya yang diselamatkan di Gunung Judi. Nuh alaihi salam menyesal dengan doanya tersebut dan menyatakan jangan minta kepadaku. Aku malu kepada Allah. Mintalah syafaat kepada yang lain. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah berdoa untuk menghancurkan seluruh orang-orang kafir. Dan aku menyesal, aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah. Demikian pula Ibrahim alaihissalam. huwa abul anbiya. Beliau bapak para nabi. Anak beliau nabi, cucu beliau nabi, turunannya adalah anbiya. Masya Allah. Dan kalimat yang diucapkannya, kalimat tauhid, ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Allah jadikan kalimatnya sebagai kalimat yang kekal di belakangnya dilanjutkan oleh anaknya Ishak, Yakub dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwani bin a'azakumullah ketika mereka berdatangan kepada Nabi Ibrahim mintakan syafaat kepada Allah untuk kami Ibrahim juga i'tadara minta udur jangan aku pergilah kepada selainku Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah berdosa dengan tiga kedustaan. Jangan salah paham. Walaupun Ibrahim alaihi salam menyebutnya tiga kedustaan, ternyata itu pun bukan kedustaan. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam syarahnya, ay salasa tauriyat, wahia tauriyat. Tauriyah adalah mengesankan dengan kesan yang salah dan itu bukan berdusta. Dan itu dibolehkan pada perkara-perkara perang diantaranya. Ketika dalam keadaan seseorang mencari seseorang yang lain, minta kepada Rasulullah SAW agar jangan beritahu saya. Rasulullah ingin menyelamatkannya. Rasulullah berpindah tempatnya ke tempat lain. Orang yang mencarinya datang. Apakah kau melihat si fulan? Kata Nabi, selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat. Karena tadi ketika bertemu, di sana. Rasulullah SAW di tempat lain. Rasulullah berpindah ke tempat lain. Dan kemudian selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat. Ini tauriah namanya, bukan kedustaan. Bahkan dalam hadis dalam sahih Muslim disebutkan dengan lafaz Rasulullah SAW ida agara qawman warra bighairiha. Ida agara qawman warra bighairiha. Rasulullah SAW kalau ingin menyerang satu kaum kufar, beliau warra. Warra dari kata tauriah. Mengesankan bahwa beliau akan pergi ke tempat lain. Ini bukan dusta. Desanya di sana, negerinya di sana, Rasulullah berjalannya ke sana. Kemudian berputar. Pasukan tidak tahu mau kemana kita. Apalagi mata-mata musuh, tidak tahu. Mau kemana? Ini juga tauriah. Ibrahim alaihi salam menyatakan aku telah berdusta dengan tiga kedustaan. Ternyata tiga kedustaan tadi sesungguhnya hanya tauriah. Ketika ditanya oleh raja yang zalim, siapa ini? Padahal dia adalah istrinya. Ibrahim menyatakan ini adalah ukhti saudariku. Saudari dalam Islam. Dan itu tidak salah. Ay ukhtuhu fil Islam walaysat bikadzibah. Itu bukan kedustaan وما هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله عز وجل يرى أن هذا خطأ Tetapi karena Ibrahim alaihissalam sangat tingginya keimanan beliau, sangat mulianya beliau, sangat tinggi rasa takutnya dan sangat tinggi rasa malunya, maka beliau menganggap bahwa itu sebuah kesalahan ya Allah. Aku malu kepadamu. Aku pernah berkata istriku sebagai saudariku. Demikian pula ketika berduyun-duyun kaum muslimin atau manusia secara umum datang di padang mahsyar kepada Ibrahim alaihissalam meminta syafaat. Kata beliau, "Idhabu ila ghairi." Pergilah pada selainku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku malu kepada Allah. Aku pernah berbuat dusta. Tiga kedustaan ila akhirnya. Ikhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaraha dhunuban. Beliau menganggapnya sebagai dosa. Wa yakhjal dan dia takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afdalul anbiya. Padahal Nabi Ibrahim adalah sebaik-baik anbiya setelah Rasulullah SAW. Bahkan beliau dan Rasulullah SAW adalah yang disebut sebagai Khalilullah Wattakhadallah Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, menjadikan aku sebagai khalilan sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ikhwani fi din azakumullah tah rasa malu beliau tetap tinggi Malu ketika dia berbuat dosa atau berbuat salah atau berbuat sesuatu yang dianggap salah. Padahal sama sekali bukan kesalahan. Fama ba'atsallahu min nabiyyin ba'dahu illa min durriyatih. Padahal Allah tidak utus seorang nabi pun setelahnya. Kecuali semua turunan beliau. Turunan Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ishak, Yakub, kemudian anak-anaknya Yakub, di antaranya Yusuf, kemudian di antaranya yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya dari Yahuda atau dari Israel, sekian banyak anbiya dari Bani Israel. Dan Israel adalah Ya'qub. Demikian pula dari anak yang satunya, yaitu Ismail alaihissalam. Walaupun agak jauh, tetapi pada akhir-akhirnya lahirlah seorang nabi yang justru paling besar, khatamul anbiya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min dzurriyyati Ismail dari turunan Ismail dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam waradat ayatun tanfi syafa'ah wa hiya fil kafirin memang ada ayat-ayat yang tersebut dalam Al-Qur'an yang menafikan syafaat tidak ada syafaat tetapi yang dimaksud adalah terhadap orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ada ayat seperti itu. Naam. Tetapi yang dimaksud adalah terhadap orang-orang kafir tidak bermanfaat syafaat siapapun. Wa ayatun ukhra. Sedangkan ayat-ayat lain menyebutkan tentang adanya syafaat wahia fil mu'minin yaitu untuk orang-orang yang beriman kama karena lakum sebagaimana sudah kita sebut sebelumnya fayatil mu'tazilah wal khawarij kemudian datanglah dua golongan sesat aliran mu'tazilah dan aliran khawarij yang keduanya menyelewengkan makna ayat tadi fayata'allaquna bil ayat allati tuqsad lil kuffar diterapkan oleh mereka untuk orang beriman. Dua golongan sesat ini, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka membawa ayat-ayat tentang orang kafir diterapkan untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini kesalahan mereka. Mu'tazilah karena lebih mendewakan akalnya daripada dalil. Khawarij karena ekstrimnya mereka melampaui batas berlebihan sehingga mereka berkata orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka abadi selama-lamanya. lo bagaimana dengan syafaat? Gak ada syafaat. Allah berfirman, "Fama fauhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat segala syafaat dari siapapun. Ini ayat bukan untuk orang beriman. Allah yahdihim. Ini ayat tentang orang-orang kafir. Naam, orang kafir nggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Tetapi mereka yang masih muslimin terjerumus dalam dosa-dosa, maka mereka akan bisa terampuni dengan kehendak Allah dengan sebab syafaat-syafaat di antaranya atau dengan sebab-sebab lain. Qala fayatil mu'tazilah wal khawarij fayata'alluquna bil ayati allati taqsidul kuffar alladziina la taghfir dhunubuhum bihalin min ahwal mereka memakai ayat-ayat tentang orang kafir yang tidak akan diampuni dosa-dosa mereka bagaimanapun juga. Kemudian diterapkan untuk orang beriman. Padahal Allah berfirman. Untuk orang-orang yang beriman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma dhalika liman yasha'. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Ayat ini sangat jelas. Gamblang maknanya. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Artinya kalau orang mati membawa kesyirikan, maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Karena sudah keluar dari Islam. Musyrikun kafir. Tetapi kalau yang selain itu, lihat ayatnya. Wa yaghfiru maduna dzalik dan Allah akan mengampuni yang selain itu. Liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik masih mungkin diampuni. Fahadil ayah nastafidu minha. Ayat ini kita mendapatkan faedah daripadanya. Anallah yaghfiru li'ibadihi al-mudnibin al-muwahhidin. Bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa para hambanya yang berdosa yang masih bertauhid yang masih muslim au ibadihi umuman Allah akan mengampuni dari hamba-hambanya secara umum dosa-dosanya selain syirik ma ada asyirik faman laqi Allah la yusyrik bihi syai'a siapa yang bertemu Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun muwahhidan lillah mengesahkan Allah tabaraka wa taala فإنه لا بد أن يخرج minan nari biimanih maka dia mesti akan keluar dari neraka dengan keimanannya pasti pada akhirnya keluar dari neraka dengan keimanannya imma birahmati arhamir rahimin bisa jadi dengan rahmat dari Allah yang arhamur rahimin atau bisa jadi pula bi syafaati syafi'in atau dengan syafaatnya para pemberi-pemberi syafaat Babudda min hadha. Mesti mereka akan keluar dari sana. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khawarij mengingkari. Karena mereka sudah kebablasan. Menyatakan satu orang mukmin tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Berbuat dosa berarti menentang Allah. Menentang Allah berarti kafir. Kafir kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam neraka. Lalu bagaimana ayat syafaat? Mereka selewengkan. Bagaimana dengan hadis ini? Mereka selewengkan. Sedangkan Mu'tazilah, karena mereka berpikir dengan akalnya yang pendek, berkata, kalau sudah masuk surga, nggak bisa keluar lagi dong. Demikian pula, secara akal, kalau masuk neraka pun nggak bisa keluar lagi. Ini kias-kias akli. Surga dan neraka berbeda, maka hukumnya pun berbeda, tidak bisa dikiaskan. Orang yang masuk surga, tidak bisa keluar lagi. Tetapi orang yang masuk neraka, kalau masih memiliki tauhid bisa diselamatkan dengan rahmat Allah atau dengan sebab syafaat dari para pemberi syafaat. Waradat ahaditsun fi syafa'ah. Telah diriwayatkan dari hadis-hadis tentang syafaat. Seperti hadis Abi Sa'id al-Khudri, hadis Anas, hadis Abu Hurairah, wa fi ahadits dan disebutkan dalam beberapa hadis annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala darratin min iman. Dalam hadis yang sahih disebutkan Allah akan mengeluarkan dari api neraka seorang yang di hatinya memiliki adna adna adna mithqala darratin min iman. Memiliki sedikit atau lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit dari darah, dari keimanan. Memiliki keimanan yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji atom. Kecil sekali. Ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman qala la ilaha illallah, yaitu orang yang sudah mengikrarkan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dari hadis ini nastafidu minha, kita mendapatkan faedah juga bahwa siapa yang bertemu Allah mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya bahwa mereka pada akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka walaupun imannya lebih kecil dari biji darah dzalika annal iman yazidu wa yanqus yang demikian karena iman itu bisa bertambah bisa berkurang bisa semakin besar, semakin besar. Bahkan bisa semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sampai sebiji darah atau adna, adna, adna, mithqala darah. Atau lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Yazidu bil Akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wayan qadhi bil ma'asi. Dan akan berkurang, berkurang. Bahkan habis dengan kemaksiatan. Habis dengan kekufuran wayanqus bil ma'asi akan berkurang dengan kemaksiatan fayanqus wayanqus ila an la yabqa minhu illa mithqala darrah berkurang berkurang berkurang sampai tidak tersisa kecuali sebiji darah ternyata yukhrijullahu bihi aqwaman ternyata Allah mengeluarkan dari neraka beberapa kaum yang imannya lebih kecil dari biji darah Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya walakin la yanbaghi lil muslim an yata'ammad 'ala syafa'ah. Janganlah seorang muslim bersandar pada syafaat. Tenang saja. Nanti kan ada syafaat Nabiullah, Nabi kita. Tenang saja. Kita sudah tebus dosanya oleh Rasulullah SAW dengan syafaat. Berarti iya, semua masuk surga. Nggak ada yang masuk neraka. Semuanya sudah diberi syafaat oleh Nabi SAW. Kemudian bergampang gampang dan berbuat dosa. Betapa miripnya dengan mereka kaum Nasrani yang berkata bahwa Isa yang mereka sebut sebagai Tuhan disalib untuk menebus dosa. Maka dosa kita semuanya sudah ditebus katanya. Ikhwani azakumullah. Namanya dosa barakallahu fikum mengerikan. Karena ancamannya di sisi Allah mengerikan. Pertama syafaat ini barakallahu fikum bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan. Sedangkan dengan dosa-dosa iman akan berkurang, berkurang, berkurang. Ditanya seorang ulama oleh adiknya atau anaknya, "Wahai abati, wahai ayahku, disebut ke dalam Al-Qur'an bertambah, bertambah, bertambah. Apakah bisa berkurang?" Uskut ya bunai, Diam kau wahai anakku, wahai anak kecil. Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang. Hatta la yabqa minhu Bisa berkurang, berkurang sampai tidak tersisa. Kalau sudah tidak tersisa, sudah tidak ada lagi rasa takut di hatinya. Sudah tidak ada lagi rasa malu di hatinya. Sudah tidak ada lagi sama sekali pikiran tentang masalah akhirat. Dia tidak peduli dengan agamanya. Jangan dikira bahwa itu terjadi begitu saja tetapi dengan proses dengan dosa-dosa berkurang berkurang berkurang semakin berani berbuat dosa besar dosa besar dosa besar semakin terbiasa dengan dosa besar kufur pun buat mainan kemudian lancang berbicara di mulutnya dengan ucapan-ucapan kufur kenapa dia berani mengucapkan ucapan yang seperti itu memperolok-olok agama itu kufur la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kata Allah mentertawakan ayat, mentertawakan hadis, mengejek sunnah, merendahkan, menghinakan, itu juga kufur. Kata Allah, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main menjadikan bahan olok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Aqul. As'alukum. Saya tanyakan pada hadirin. Siapa yang berani memperolok-olok agama? Orang yang hatinya tidak dipenuhi keimanan. Mengapa dia berani? Karena sekian lama sudah berkecimpung dengan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar. Sehingga bagi dia enteng untuk mentertawakan agama. Ringan bagi dia untuk menjual agama dengan keuntungan dunia. Tanpa terasa. Akhirnya dia dalam keadaan sudah kufur tapi merasa yakin akan mendapatkan syafaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara bahaya dari bahaya dosa disebutkan oleh Syekh di sini, hafizahullah taala wa ra'ah. Faqad yartaddal muslim kadang-kadang seorang muslim bisa murtad berangsur-angsur mengarah kepada kekufuran. Lianal ma'asi baridul kufur. Karena kemaksiatan itu merupakan baridul kufri. Jembatan kepada kekafiran. Barid sesungguhnya adalah nama jarak tertentu. Jarak sekian farsah disebut barid. Dulu yang namanya pos <laughs> itu caranya di setiap jarak tertentu, ya satu farsah atau dijuluk satu farsah, satu barid. Beberapa farsah, satu barid ada pos. Seorang ditugaskan di sana dengan kudanya. Kemudian yang kedua, sejarak satu barid lagi. Yang ketiga, sejarak satu barid lagi terus sampai ke kota lain. Maka tugas mereka hanya satu barid saja. Mendapatkan surat dari sini, dia kirimkan ke barid yang kedua Barij yang kedua mengirimkan pada barij yang ketiga. Barij yang ketiga mengirimkan pada barij yang keempat. Maka surat itu akan sampai ke kota lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diumpamakan dosa itu seperti barit. Kalau kekufuran di sana, maka ketika engkau berbuat dosa, engkau maju satu barit ke arah kekufuran. Dua bertambah dekat lagi. Tiga bertambah dekat lagi. Dan tergantung besar dan kecilnya. Semakin besar, semakin mendekat kepada kekufuran. Dan terus demikian na'udzubillah min dalik. Akan berani kemudian setelah itu membuat agama. Membuat agama adalah mengada-adakan satu ajaran bid'ah yang dia bikin sendiri. Ini sudah mengerikan. Sudah sangat dekatnya dengan kekufuran karena ini membuat syariat. Kata Allah, "Amlahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihillah?" Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Dianggap kalau membuat syariat baru berarti dia dalam keadaan seakan-akan dia bisa membuat syariat sendiri atau seakan-akan punya Tuhan lain yang membuat syariat. Allah tidak mengajarkannya dalam Quran. Rasulullah SAW tidak mengajarkannya dalam hadis. Kemudian dia berani menambah-nambahkan dalam ajaran-ajaran baru. Ini barakallahu fikum sudah nyerempet-nyerempet. Sampai suatu saat akan terjerumus dalam kekufuran. Sadar atau tidak sadar. Itu bahayanya dosa. Sehingga walaupun kita tahu, walhamdulillah Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pada kita semua biidnillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dan istiqamah di atas keimanan sampai mati kita di atas husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.